kita masih membicarakan tentang Masjid Al-Haram atau Tanah Haram. Dan eh, pada kali ini kita juga akan membahas tentang beberapa keistimewaan dan kekhususan Tanah Haram. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala berkata, "Wa min khawasiha aydan annahu yahrumu istiqbaluha wa istidbaruha 'inda qada'il hajati duna sa'iri biqa'il dan diterjemahkan di antara keistimewaan tanah haram adalah diharamkan menghadap maupun membelakanginya saat menunaikan hajat. Jadi buang air kecil atau buang air besar. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan haram bagi seorang muslim menghadap maupun membelakangi saat buang hajat, membelakangi tanah haram. Itu diharamkan menghadap ke arah tanah haram atau membelakangi ke arah tanah haram saat buang hajat dan hal ini tidak berlaku pada negeri-negeri lainnya. Maksudnya adalah kita tidak diharamkan untuk menghadap atau membelakangi negeri Malaysia misalnya atau membelakangi negeri Mesir saat buang hajat. Melainkan hal ini hanya khusus untuk tanah haram. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan wa asahul madzahibi fi hadhihi al-mas'alah madhab yang paling benar dalam masalah ini yaitu ada kasus ada kasus di sini ada masalah mengenai apakah boleh seorang muslim buang air besar ataupun buang air kecil menghadap ke kiblat itu boleh atau enggak nah dan kalaupun uh, tidak boleh apakah tidak boleh hanya di tanah yang tidak ada bangunannya atau tanah kosong begitu atau di kamar mandi yang ada temboknya ruangan atau atapnya seperti yang sudah masyur sekarang tidak ada kamar mandi tanpa tembok semua kamar mandi dengan tembok penutup ya kan jadi ada permasalahan gini kita ulangi ada permasalahan kita memang dilarang atau Rasulullah SAW memang melarang untuk istiqbal dan istirbar yaitu untuk menghadap atau membelakangi arah kiblat saat menunaikan hajat itu saat buang air kecil ataupun buang air besar itu dilarang oleh Rasulullah namun apakah pelarangan ini secara mutlak untuk semua kasus atau pelarangan ini hanya untuk buang hajat atau menunaikan hajat atau buang air besar dan buang air kecil di tanah lapang ya karena pada saat zaman Rasul itu mayoritas para sahabat dan kaum muslimin menunaikan hajat di tanah lapang yang tidak berbangunan. Nah, itu permasalahan. Ulama sebagian ulama berpendapat bahwasanya haram untuk menghadap atau membelakangi kiblat ketika menunaikan hajat di tempat yang tak berbangun tak berbangunan yaitu tidak ada temboknya, tidak ada atapnya atau tidak ada tembok, tidak ada temboknya. Nah, itu diharamkan. Namun kalau misalnya di di kamar mandi yang ada bangunannya atau di kamar mandi yang bertembok atau di kamar mandi yang beratap dan bertembok itu tidak masalah seseorang seorang muslim untuk menunaikan hajat baik menghadap ataupun membelakangi kiblat dengan adanya dalil insyaallah. Namun Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan berpendapat dan mengambil pendapat bahwasanya tidak ada perbedaan soal pengharaman menghadap maupun membelakangi kiblat saat buang hajat tidak ada perbedaan dalam hal itu baik terbuka ataupun di dalam bangunan ya berdasarkan belasan dalil yang telah saya sebutkan di selain tempat ini mungkin di kitab Madarijus Salikin mungkin atau di tempat lain di Zadul Ma'ad ya di Madarijus Salik dan juga ada di kitab I'lam Al-Muwaqqi'in karya beliau juga namun di kitab I'lam Al-Muwaqqi'in itu hanya hanya menuturkan satu dalil Taib. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan laisa ma'al mufarriqi ma yuqawimuha al batta Adapun mereka yang membedakan antara tempat terbuka dan di dalam bangunan sama sekali tidak memiliki dalil untuk menandinginya ya ma'atana kudihim fi miqdaril fadha'i wal bunyan ditambah lagi kontradiksi sesama mereka dalam menentukan batasan tempat terbuka dan bangunan walaysa hadha mawdi'a istifa'il hijaji min at tawfain akan tetapi di sini bukan tempat untuk memaparkan hujah-hujah dari kedua pihak yang berselisih tentang masalah ini. Namun wallahu alam kita tetap uh, dalam uh, untuk untuk hal ini dan pada masa ini kita lebih mengikuti pendapat e, mayoritas dari ulama yang mereka mengatakan bahwasanya adanya rukhsah dan keringanan dalam kamar mandi yang ada bangunannya dan kita tidak masalah insyaallah untuk menghadap atau membelakangi kiblat di dalam kamar mandi yang ada bangunannya sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau telah naik ke atas rumah kemudian beliau melihat Rasulullah SAW itu di antara dua tembok itu menghadap ke Bait Al-Maqdis untuk menunaikan hajatnya. Dan ketika menghadap ke Bait Al-Maqdis ketika itu itu sama dengan membelakangi Bait Al-Haram. Membelakangi Bait Al-Haram dan hal seperti itu yaitu Abdullah bin Umar hal seperti itu di beliau lihat itu setahun sebelum beliau meninggal. Ya. Jadi dalil ini dalil yang diambil oleh mayoritas ulama untuk membolehkan menghadap atau membelakangi kiblat di kamar mandi yang memang tertutup. Adapun di kamar mandi yang terbuka dalam artian yang terlihat dan tidak tertutup, tidak ditutup oleh tembok, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Namun bagaimanapun masalah ini masalah khilafiyah. Seseorang boleh mengatakan ini haram kalau memang dia lebih condong kepada pendapat yang mengharamkan dengan dalilnya. Boleh juga seseorang mengikuti banyak dari para ulama yang membolehkan bagi mereka yang uh, buang hajat atau menunaikan hajat di dalam kamar mandi yang tertutup. Jadi kamar mandi yang tertutup misalnya di rumah-rumah seperti biasa ini itu diperbolehkan untuk menghadap atau membelakangi kiblat dalam menunaikan hajat di dalamnya. Dan nah, namun tentu yang lebih baik adalah tidak. Yang namun yang lebih baik adalah harus tidak. Kemudian berlanjut kepada pembahasan berikutnya. Kalau diterjemahkan di sini Masjidil Haram adalah masjid pertama dibangun di muka bumi. Dikatakan oleh Ibn Qayyim al jawziyah "Wa min khawasiha aydhan anna al-Masjid al-Harama anna al-Masjid al-Harama awwal masjidin wudi'a fil ard." Keistimewaan lain dari tanah haram adalah bahwa Masjid Al-Haram adalah masjid pertama dibangun di muka bumi. Ini harus diingat baik-baik bahwasanya masjid pertama yang dibangun di muka bumi adalah Masjid Al-Haram yang sekarang terletak di Mekah, yaitu masjid di Mekah. Sebagaimana kama fi sahihaini, sebagaimana disebutkan dalam sahihain yaitu Al-Bukhari dan Muslim an Abi Dzar dari Abu Dzar. Qal ia berkata, "Sa'altu Rasulullah, aku telah bertanya kepada Rasulullah an awwali masjidin wudi'a fil ard tentang masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Jadi Abu Dhar pernah bertanya kepada Rasulullah tentang apa masjid pertama yang pernah yang dibangun di muka bumi. Faqala, maka Rasulullah SAW pun bersabda, Al-Masjidul Haram. Maka beliau pun bersabda, Masjid Al-Haram. Itu di Mekah. Maka aku berkata, yaitu Abu Dhar berkata, Qultu thumma ay. Kemudian apa? Kemudian setelah Masjidil Haram, dibangunlah Al-Masjid Al-Aqsa, yaitu Masjid Al-Aqsa. Maka aku bertanya, kam bainahuma? Berapa lama jarak antara keduanya pembangunan antara Masjid Al-Haram dengan Masjid Al-Aqsa? Berapa lama? Beliau bersabda, arba'una 'ama, 40 tahun. Jadi antara pembangunan Masjid Al-Haram dengan pembangunan Masjid Al-Aqsa kemudian itu jarak antara keduanya kata Rasulullah 40 tahun. Itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam, Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim rahimahullah rahimahumallahu taala. Dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam footnote-nya dalam Fathul Bari, "Wa hadzal hadits yufassiru al-murada bi qawlihi ta'ala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Hadis ini menafsirkan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia itu di Bekah, di Bekah yaitu di Makkah. Jadi rumah Allah Subhanahu wa taala yang pertama diletakkan untuk manusia itu di Makkah. Qal dan beliau berkata pula Imam Ibn Hajar Al-Asqalani wa yadullu ala anna al-murada bil baiti baitul ibadah juga menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan bait atau rumah di ayat ini adalah rumah peribadatan. La mutlaqal buyut bukan rumah secara umum. Jadi rumah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu rumah pertama yang diletakkan untuk manusia itu maksudnya adalah rumah peribadatan, bukan rumah manusia biasa. Bukan rumah secara umum. Wa qad warada dzalika sharihan an Ali dan Hal itu telah disebutkan secara tegas dari sahabat Ali. Akhrajahu Ishaq bin Rahawaih wa bin Abi Hatim bi isnadin sahih anhu qala sebagaimana dikutip oleh Ishaq bin Rahawaih dan Ibnu Abi Hatim melalui sanad yang sahih kanatil buyutu qablahu walakinahu kana awwal buyut baitin wudi'a li ibadatillah telah ada rumah-rumah sebelumnya yaitu sebelum Eh, Masjid Al-Haram dibangun itu sudah ada rumah-rumah sebelumnya. Akan tetapi ia adalah rumah pertama yang diletakkan sebagai tempat beribadah kepada Allah. Maka bedakan antara rumah manusia biasa dengan rumah untuk beribadah kepada Allah. Kalau misalnya rumah biasa itu tidak ada keistimewaannya. Namun kalau misalnya rumah khusus untuk ibadah yang pertama kali dibangun itu merupakan rumah yang diistimewakan dan tempat yang diistimewakan. Ya, jadi ini jelas bahwasanya masjid pertama yang diletakkan di muka bumi adalah Al-Masjid Al-Haram. Kemudian masjid kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Nah, di antara Al-Masjid Al-Haram dan Al-Masjid Al-Aqsa itu 2 40 40 tahun. Baik, itu yang benar ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به Hadis ini menimbulkan kemuskilan, kemuskilan maksudnya masalah bagi orang-orang yang tidak mengerti maksudnya. Hadis ini menimbulkan masalah. Nah, di sini masalah tentang Sulaiman yaitu akidah dan keyakinan seseorang tentang Sulaiman bin Daud dan juga tentang Masjid Aqsa dan lainnya. Faqal ma'lumun anna Sulaiman bin Daud anna Sulaiman bin Daud huwa alladhi banal masjid al-aqsa. Telah diketahui bahwa Sulaiman, Nabi kita Nabi Sulaiman alaihi salam bin Daud alaihi salam, jadi Sulaiman adalah anaknya Nabi Daud, adalah orang yang membangun Masjid Aqsa. Sulaiman adalah orang yang membangun Masjid Aqsa. Kemudian wa bainahu wa baina Ibrahim aktsaru min alfi am. Sementara antara dirinya dengan Ibrahim lebih dari seribu tahun. Ini jadi Ibrahim lebih dulu dibandingkan Sulaiman. Lebih dulu Ibrahim selama seribu tahun. Bayangkan Ibrahim alaihissalam ada dulu ya kemudian membangun Masjid Al-Haram Setelahnya itu ada seribu tahun baru Sulaiman. Dan Sulaiman yang dikatakan oleh mereka membangun Masjid Al-Aqsa. Ini menunjukkan kontradiktif antara apa yang mereka katakan yaitu jarak antara taksis eh, antara pembangunan Ibrahim seribu tahun setelahnya baru Masjid Al-Aqsa. Nah, berlawanan dengan hadis Nabi. Kalau di hadis Nabi, Masjid Haram dengan Masjid Al-Aqsa jaraknya hanya 40 tahun. Nah, kemudian bagaimana kita memecahkan persoalan ini? Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Wa hadza min jahli hadzal qail." Sungguh ini adalah gambaran kebodohan orang yang mengucapkannya. Ini adalah gambaran kebodohan orang yang mengucapkannya. Fa inna Sulaimana innama kana lahu minal masjidil aqsa tajdiduhu la ta'sisuhu. Ini perlu diketahui andil Nabi Sulaiman terhadap Masjid Al-Aqsa itu hanya merenovasi, tajdid, yaitu memperbaharui. Memperbaharui Masjid Al-Aqsa bukan meletakkan asasnya, bukan sebagai foundernya, bukan sebagai orang pertama yang membangun Masjid Al-Aqsa, melainkan yang merenovasi dan memperbaharui Masjid Al-Aqsa. Ini bedakan. Nah, kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار Nah, diperhatikan. Adapun yang meletakkan asasnya, yaitu membangun pertama kali terhadap Masjid Al-Aqsa, itu bukanlah Nabi Sulaiman, melainkan Nabi Yakub bin Ishaq sallallahu alaihi wa alaihima wasallam. Jadi yang membangun Masjid Al-Aqsa siapa? Yaitu Yakub, anaknya Nabi Ishak dan Nabi Ishak anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Nah, jarak antara pembangunan Masjid Al-Haram dengan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Nabi Yakub itu 40 tahun. Maka inilah caranya kita memecahkan persoalan dan misteri hal seperti ini. Jadi tadi ada kontra antara hadis dengan apa yang dikatakan oleh sebagian orang. Jadi sebagian orang mereka mengklaim bahwasanya Nabi Sulaiman lah yang membangun Masjid Al-Aqsa. Sedangkan Nabi Sulaiman itu baru ada seribu, lebih dari seribu tahun setelah adanya Nabi Ibrahim yang membangun Masjid Al-Haram. Jadi seolah-olah ini kontradiktif dengan kabar dari Nabi SAW. Ia mengatakan bahwasanya jarak pembangunan Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Haram dengan Masjidil Aqsa itu antara 40 tahun rentangnya. Nah, ini bertentangan, maka memecahkannya adalah bahwasanya ini kesalahan fikir mereka. Mereka mengira bahwasanya Nabi Sulaiman lah yang membangun Masjid Al-Aqsa pertama kali. Padahal ia membangun Masjid Al-Aqsa pertama kali adalah cucunya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Yang dari Nabi Yakub itu kemudian nanti akan muncul setelahnya Nabi Yusuf dan seterusnya. Nah, dari Nabi Yakub alaihissalam itu yang mem, yang membangun Masjid Al-Aqsa pertama kali. Nah, kemudian yang membangun Masjid Al-Haram siapa pertama kali? Ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan 40 tahun setelahnya cucu beliau yaitu Nabi Yakub yang membangun membangun Masjid Al-Aqsa setelah Ibrahim membangun Ka'bah dengan jarak waktu yang sama seperti disebutkan oleh Nabi SAW yaitu arba arbauna am 40 tahun. Kemudian terakhir dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah wa mimma yadullu ala tafdhiliha anna Allah taala akhbaro annaha ummul qura. Di antara perkara yang menunjukkan keutamaan uh, tanah haram itu Makkah bahwa Allah mengabarkan bahwasanya tanah haram itu juga disebut sebagai ummul qura. Ini adalah satu istilah. Umul Qura, sering kita mendengar Umul Qura. Oh, Umul Qura itu adalah eh, percetakan buku atau pesantren atau lainnya. Makna dari Umul Qura adalah induknya negeri. Um itu induk. Qura itu artinya negeri-negeri, country atau eh, desa-desa. Uh, Jadi Makkah itu adalah induk untuk semua negeri yang ada di dunia ini sebenarnya. Jadi berpusat ke sana. Makanya kita sholat menghadap ke sana. Nggak boleh menghadap ke yang lainnya ya kan karena apa karena di sanalah induk semua negeri ya semua negeri fal qura kulluha tabaun laha wa far'un 'alaiha maka semua negeri mengikut kepadanya kepada Makkah dan merupakan cabang dari Makkah mengikuti Makkah dan merupakan cabang dari dari Makkah wahia aslul qura sedangkan umul qura yaitu Makkah adalah asal dari negeri-negeri lain. Harus berasaskan dengan Mekah. Fayajibu alla yakuna laha fil qura adil. Maka ketika kenyataannya bahwasanya uh, Mekah adalah induk negeri, kemudian seluruh negeri mengikut kepadanya dan cabang darinya, maka menjadi kewajiban dan pasti bahwa tidak ada negeri lain yang dapat menyamai Ummul Qura, dapat menyamai Mekah Maka negeri yang terbaik adalah adalah Mekah. Ya. Kemudian dikatakan fahiya kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil Fatihati annaha ummul Qur'an ummul Qur'an. Ini seperti ibarat ya kedudukannya sama seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Fatihah sebagai ummul Qur'an. Al-Fatihah sebagai ummul Qur'an. Al-Fatihah dikatakan sebagai induk Al-Qur'an. Sebagaimana Makkah sebagai induk negeri-negeri. Nah, jadi Al-Qur'an, satu Al-Qur'an satu mushaf itu 140 114 surat itu induknya ada di satu surat yaitu Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Qur'an di mana tidak ada tandingan baginya dalam kitab-kitab ilahi. Jadi Al-Qur'an itu merupakan surat yang terbaik. Ya, maka dikatakan dalam hadis kalau kita lihat footnote-nya hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj." Barang siapa mengerjakan suatu salat tanpa membaca padanya ummul Quran itu salah satu rakaat ya satu rakaat dia tidak baca al-fatihah dia tidak baca ummul Quran maka ia adalah khidaj khidaj artinya adalah naqis naqis ya khidaj artinya adalah naqis. Maksudnya di sini tidak sempurna. Namun maksud tidak sempurna adalah tidak benar solatnya, yaitu rusak solatnya. Maka seseorang yang meninggalkan Al-Fatihah dalam satu rokaatnya itu solatnya adalah rusak dan dia harus mengulanginya dari awal lagi. Kecuali kalau misalnya dia solat sebagai makmum di solat jahriyah seperti maghrib, Aisyah, subuh atau solat-solat yang imamnya membacakannya Al-Fatihah maka dia tidak perlu untuk membaca Al-Fatihah juga ya. Adapun salat-salat biasa yang tidak yang imamnya tidak membacakan Al-Fatihah secara terang-terangan, maka dia wajib untuk membaca Al-Fatihah. Jika tidak, maka salatnya itu rusak dan tidak diterima. Wallahu alam. Karena apa? Karena Al-Fatihah adalah rukun salat. Al-Fatihah adalah membaca Al-Fatihah adalah rukun salat bahkan di tiap rakaat, walaupun rakaat ketiga atau rakaat keempat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma anzalallahu azza wa jalla" fit Taurati wala fil Injili mithla ummil Quran wa hiya as-sab'u al-mathani qala Allah wa hiya maqsumatun baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat maupun Injil maupun kitab lain seperti Ummul Quran seperti Al-Fatihah enggak ada yang seperti itu enggak ada yang sebaik itu dan sebagus itu sehingga ada yang seringkas dan sepadat itu. Dan uh, Al-Fatihah selain umul Quran, ia disebut juga sebagai As-Sab' al-Mathani, yaitu tujuh ayat yang diulang-ulang. Jadi Al-Fatihah berjumlah tujuh ayat dan diulang-ulang dia Pak di setiap solat, ya, di setiap rakaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hiya maqsumatun baini wa baina 'abdi." Ini hadis qudsi, ia terbagi antara diriku dengan hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Sanatnya sahih, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban rahimahullah taala dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian Zadul Ma'ad esok malam jam 9 melanjutkan tentang pembahasan perbedaan ulama dalam memperbolehkan masuk Mekah tanpa ihram bagi yang memiliki keperluan bolak-balik ke Mekah insyaallah taala.